Allah SWT menggunakan uslub ini itu di sebagian ayat adanya domir fasal fasal artinya memisah domir memisah apa itu domirul fasli harfun بصيغة ضمير الرفع المنفصل ضمير fasal adalah huruf dengan bentuk domir rafa munfasil domir sudah antum ketahui terbagi dua ada domir muttasil dan domir munfasil ya Rasulullah juga sudah kita pelajari apa itu domir mutasil dengan domir munfasil siapa yang masih ingat apa perbedaan domir mutasil dengan munfasil ada yang masih ingat jadi jilid satu Rasulullah apa bedanya domir mutasil dan munfasil Pak Bob Drahman domir mutasil demir yang bersambung dengan isim kalau bersambung dengan fi'il hmm? bersambung dengan huruf dorobahu nyambung dengan fi'il nyambung dengan huruf lahu fihi minhu hmm? mutasir juga Domain mutasir nyambung dengan isim fi'il huruf sisi lain apa itu domir domir mutasil domir yang la yastaqillu bi nafsihi ya, tidak bisa berdiri sendiri dia hmm. tidak bisa berdiri sendiri tetapi dia bisa berdiri dengan yang lain tadi berdirinya bisa dengan isim atau dengan fiil atau dengan huruf nggak bisa berdiri sendiri nggak bisa hu tapi harus dengan isim ya baituhu atau dengan fiil darabahu atau dengan huruf lahu gitu la yastaqillu bi nafsihi terus tambahannya tidak bisa berdiri sendiri ada yang menambahkan Zahra pengetahuannya dengan mutasi selain tidak bisa berdiri sendiri tetapi berdirinya dengan isim fi'il huruf belakang. Berarti apa? La yubda'u bihil kalam. Tidak bisa dijadikan awalan. Eh, tidak bisa diletakkan di permulaan. Eh, demi mutasil itu. Karena apa? Karena senantiasa di akhir. Eh, sehingga bala yubda'u bihi al-kalam. Tidak bisa diletakkan di awal kalimat. Tidak bisa hu zahaba hu bait Tidak bisa. Atau hu lam. Eh, tidak bisa diletakkan di awal. Sebagian ada yang menambahkan juga wala yaqu ba'da illa fil ikhtiyar Domir mutasil itu tidak bisa terletak setelah illa fil ikhtiar dalam syair ikhtiar itu dalam syair atau nasyar illa dan kecuali syal ganjil ya. jadi domir mutasi ini nggak bisa terletak setelah illa dalam syair kecuali darurat kalau darurat baru dan itu pun apa syad kata ulama ya. seperti umpamanya illa ka ya, illa hu kalau illa huwa ya ya tapi kalau illa hu saja hu yang bulat ya yang mutasil nggak bisa ya jadi nggak bisa terletak setelah illa fil ikhtiar eh fi syair dalam syair kecuali darurat kecuali darurat itu dhamir muttasil kebalikannya domir mun fasil siapa berarti yang bisa menyimpulkan eh, kalau antum hafal definisi tadi mutasil maka munfasil itu kebalikannya Fadhan yang bisa menyimpulkan? Ah Cipto bisa membalikan dari definisi mutasir maka kebalikannya adalah munfasil. Coba bisa berdiri sendiri. Huwa ya. Huwa nggak butuh bait huwa gitu. Atau huwa bait. Dia sendiri bisa berdiri sendiri. Terus bisa diletakkan di awal huwa zaidun hiya fatimatu terus bisa terletak setelah ilah dalam syair illa yak umpamanya dan yang lainnya maka di sini domir fasl adalah huruf dengan bentuk domir rofa munfasil domir rofa munfasil apa saja harfnya domir rofa apa saja munfasil yang terpisah yang berdiri sendiri 14 cuma dilebur menjadi 12 karena 2 sama 14 asalnya cuma karena 2 sama menunjukkan sana dilebur kemudian menjadi 12 apa Asan itu domir munfasil rofa Hmm. Al dhamir muttasil. Apa ini, Kanan. Buah jadi apa? hiya jadi jadi ha <laughs> kalau hiya jadi ha gitu. ha kalau huma tetap kalau hunna tetap anta anta jadi apa kalau nyambung Jadi apa ikhwan? Anta. Ka. Anta jadi ka. Bait anta. <laughs> Jadi apa baituka? Kalau antuma kuma ah. antum kum anti ki antuma kuma sama dengan mudzakkar. Makanya tadi debur yang sama itu debur diwakili. Huma dengan kuma itu diwakili. Ya, kemudian antunna kunna. Ana Ana jadi apa? Jadi ya, ya, iya. Ya, ya, iya. Baitun ana jadi baiti. Jadi ya sukun. Dan nahnu jadi nah ya. Sekarang apa? Domir fasal ini adalah domir dalam bentuk rofa munfasid. Ya, rofa munfasid berarti apa? Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta antuma antum anti antuma antunna ana nahnu itu domir rafa munfasil yaqa'u bainal mubtada wal khabari dan terletak di antara mubtada dan khabar letaknya ini dia dikatakan domir fasil karena dia dari domir rafa munfasil kemudian letaknya di antara mubtada dan khobar. Bagaimana bisa kaum mubtada dan khobar ini disela-sela oleh domir rofa munfasil atau domir fasil namanya fasil tadi ingat untuk memisah. Jadi memisahkan antara mubtada dengan khobarnya. Kenapa perlu domir munfasil, domir fasil domir pemisah? Jika kana ma'rifatain. Kalau terbukti mubtada dan khobarnya ini sama-sama ma'rifat. Gitu Sementara kaidah yang sudah antum ketahui apa? Mubtada khabar. Mubtada khabar apa susunannya? Ma'rifat nakirah. Oh nakirah ma'rifat? Hmm? Dof-dof ini Kalau ma'rifat ma'rifat? Na'at man'ud. Itu sifat mengusuf nakiroh nakiroh sama masih naat mandat atau sifat musuh. Kalau ma'rifat nakiroh nakiroh <laughs> itu ditambahkan lagi ada ma'rifat ma'rifat nakiroh ada nakiroh nakiroh ma'rifat tapi yang masyur itu iya. jadi kalau ternyata terbukti antara mubtada dan nakirah ini sama-sama ma'rifat sementara kaidah yang sudah kita ketahui harusnya mubtada itu ma'rifat khobar nakirah ya. ini karena sama-sama ma'rifat mubtadanya ternyata ma'rifat khobarnya ternyata ma'rifat pula maka apa? diselipi tadi dimasuki diselaselai oleh domir fasl ya. domir fasl adalah domir dalam bentuk domir rofa munfasil dan letaknya di antara mubtada dan khobar yang sama-sama ma'rifat. Dengan contoh akan jelas ikhwan. Wa yakunu bidomir bidomir mutakallimi dan terkadang domir fasal ini yang diletakkan antara mubtada dan khobar yang sama-sama ma'rifat dalam bentuk domir rofa munfasil mutakallim Berarti apa? Kalau domir rofa munfasir mutakallim. Apa berarti? Ana, iya kan? Karena mutakallim berarti ana. Kekulih ta'ala innani ana Allahu la ilaha illa ana. Syahidnya apa di sini? Ini innani anallah ya. asalnya apa innani innani Allah sesungguhnya aku adalah Allah ini Allah yang berfirman ya. maka untuk melihat di sini sama-sama antara mubtada dengan khobar ma'rifat mubtada yang mana hmm? si mubtada mana مبتدا وانا مبتدا وفرس مبتدا mana طيب cuman mubtada yaitu nya saja ya. karena inna ya huruf inna kemudian ni itu setelah ni jadi diletakkan nun untuk menjaga ya si ya sehingga innani mubtadanya ya ana tadinya sebelum kemasukan inna asalnya ana yaitu Allah tadinya seperti itu tadinya ana Allah. kemudian dimasukkan oleh inna tidak inna Allah, tapi inna ni ketika dimasuki oleh inna berubah jadi inna ni bukan inna ana ni. Ternyata kita lihat Allah kalau ditinjau dari segi i'rab lafzul jalalah ini khobar ya sama-sama marifat maka apa diletakkan domir fasal tadi domir pemisah antara mubtada dan khobar sehingga menjadi innani anallah tidak innani Allah tapi innani anallah itu domir fasl terkadang datang dengan bentuk domir mutakallim ana dan juga wa qawlihi seperti firman Allah SWT dalam ayat yang lain wa inna lanahnu saffun wa inna na ya, asalnya apa nahnu saffun nahnu as-saffun kemudian masuk inna jadi apa? Kalau nahnu dimasuki oleh inna apa jadinya? Hmm? inna na atau Inna ya. Boleh na atau Inna Kemudian apa? diselah oleh Nahnu Ya karena sama-sama nahnu ma'rifat as-safun ma'rifat. Kan di situ diselipkan tadi domir fasl. Ya, sama-sama mutakallim. Cuman tadi mutakallim wahda ya, yang menunjukkan satu orang, kalau ini jamak. Wa inna nahnu safun. Domir fasl lanahnu ini. Dan juga domiril mukhatabi. Terkadang pula domir fasal ini ya, domir fasal yaitu domir rafa munfasil yang terletak di antara mubtada dan khobar didatangkan dalam bentuk domir mukhatab. Terkadang Allah Subhanahu datangkan domir fasal ini berupa domir mukhatab. Nah, qaulih ta'ala Sirfirun Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Maidah yang ke-117 kunta antar raqiba alaihim ini kunta antar raqiba alaihim asalnya apa kunta raqiba ya. kunta ar-raqiba asalnya sebelum masuk kana anta ya Asalnya apa? Antar rokiba. Kemudian dimasuki oleh kana jadi apa? Kunta. Ya. Kemudian datang domir fasal untuk memisah antara mubtada dengan khobar anta. Kunta antar rokiba. Ya, itu domir fasal. Terkadang berupa domir mukhatab. Wabi domiri dhamiril dan domir fasal ini pula terkadang dengan bentuk goib Kaqouli ta'ala Ula'ika humul muflihun Ula'ika ya, Isim Menunjukkan jama'? ya, Udhakar ya. Kemudian ma'rifat Al-muflihun khabarnya apa? Ma'rifat juga Maka ma'rifat bertemu dengan ma'rifat Diselipi Selipi ini bukan di Selipi Jakarta, Selipi ini disisipkan ya. Yaitu domir fasal tadi hum ulaika humul muflihun. Itu domir fasal. Kemudian apa hikmahnya? Allah SWT mendatangkan dengan domir fasal di antara mubtada dan khobar. Allah SWT mendatangkan domir pemisah yang menyelai nyelai antara mubtada dan khabar eh, Syekh walahu thalathu fawaida didatangkannya domir fasal domir pemisah yaitu domir rafa munfasil di antara mubtada dan khabar karena memiliki tiga faidah di antaranya ya. memiliki tiga faidah di antaranya Al-ula faedah yang pertama at-taukidu sebagai taukid. Domir fasal didatangkan sebagai taukid, sebagai penekanan. Fa inna qaulaka sesungguhnya ucapanmu ketika engkau berkata Zaid Zaid Zaidun huwa akhuk. Ketika antum bicara Zaidun huwa akhuk. Ya. Maka aukada atau aukadu min qaulika itu lebih kuat. Lebih menekankan ketimbang ucapanmu Zaidun akhuk. Zaid Zaid adalah saudaramu ya. Jadi, antum bandingkan antara Zaidun huwa aku, Zaid dia adalah saudaramu ya. Zaid dia adalah saudaramu dengan Zaidun aku, Zaid saudaramu maka tentunya yang pertama yang ada domino fasalnya itu lebih apa lebih menekankan ya. Zaid dia adalah benar-benar saudaramu huwa aku yang dia adalah eh, saudaramu itu sebagai tawkid penekanan Athaniyatu faidah yang kedua didatangkannya demi fasl di antara mubtada dan khabar karena al-hasru sebagai pembatasan wa huwa ikhtisasu ma qablahu bima ba'dahu yaitu untuk mengkhususkan yang setelah yang sebelumnya dengan yang setelahnya. Ya. Tadi untuk pembatasan yaitu dalam rangka menghususkan yang sebelumnya dengan apa yang datang dari setelahnya menghususkan perkara sebelumnya dengan datangnya perkara setelahnya fa inna qaulaka sesungguhnya ucapanmu al mujtahidu huwan najihu Orang yang sungguh-sungguh itu dialah orang yang berhasil, orang yang sukses. Maka kalimat ini yufidu ikhtisasal mujtahidi bin najahi memberikan faedah yufid itu khususan al mujtahid orang yang sungguh atau orang yang memiliki kesungguhan bin najah dengan kesuksesan, keberhasilan. khusus orang yang mendapatkan kesuksesan atau keberhasilan itu yaitu orang-orang yang memiliki kesungguhan. Itu fungsi yang kedua. Ya. Untuk pembatasan dalam artian penghususan perkara sebelum domir fasal dengan datangnya yang setelah domir fasal. Ya, sehingga firman Allah SWT innani sesungguhnya aku aku kan banyak ya tetapi ketika didatangkan Tumir fasal anallah sesungguhnya aku adalah Allah ya, itu sebagai penghususan aku di sini adalah Allah bukan yang lainnya dan yang lainnya antum masuki faidah-faidah ini atau masukkan faidah-faidah ini dan yang ketiga, atharithatu al-faslu. Fungsinya sebagai fasl, pemisah. Ay, at tamizu baina kawni ma ba'dahu khabaran atau tabi'an yaitu sebagai pembeda fasl artinya pembeda pemisah di sini maksudnya pembeda baina kauni ma ba'dahu di antara keberadaan yang setelahnya sebagai khobar atau sebagai tabi sebagai pengikut didatangkannya domir fasal sebagai fasal sebagai pemisah atau sebagai pembeda apakah yang setelah domir fasal ini khobar atau tabi yang mengikuti ya khobar atau tabi tabi kan banyak ya, ada sifat Kemudian ada taukid, ada ataf. Jadi ya. ketika didatangkan domir fasal berarti di sini untuk membedakan antara khobar dengan tabi' pengikut yang lainnya. Lumayan kalau pembahasan domir ini harus <laughs> harus belajar nahu dulu. Ya. Fa inna kaulaka sesungguhnya ucapanmu Zaidun al-fadilu atau Zaidunil fadilu kalau dilanjutkan Zaidunil fadilu kalau dipisah Zaidun al-fadilu Zaid adalah apa? Al-fadilu seorang yang mulia ya. maka ucapanmu ini ketika kau mengatakan Zaid adalah orang yang mulia yahtamilu memungkinkan antakunal fadilu bahwasanya fadil sifatan adalah sifat li Zaidin untuk si Zaid. Iya, ketika antum mengatakan Zaidunil fadilu, Zaid yang mulia. Baik itu bisa berkemungkinan al-fadil ini sifat untuk Zaid berarti Zaid yang mulia bukan yang lainnya ya. sementara khobarnya mana wal khobaru muntadharun sementara khobarnya apa ditunggu belum ada gitu. kenapa karena tadi ada ihtimal ada kemungkinan al-fadil itu sebagai sifat bukan khobar sehingga khobarnya apa masih ditunggu ya. wa yahtamilu an takuna al-fadilu khabaran dan memungkinkan pula untuk nyata al-fadil ini sebagai khabar. Jadi ada beberapa kemungkinan al-fadil ini. Kenapa? Ada beberapa kemungkinan karena nggak ada domir fasal. Ya. Nggak ada domir fasal tadi. Sehingga bisa ditarik ke sana, bisa ditarik ke sini. Bisa dimungkinkan sebagai sifat bisa dimungkinkan sebagai khobar ketika tidak ada domir fasal. Tetapi faida qulta zaidun huwal fadilu kalau engkau katakan apabila engkau katakan Zaid dialah orang yang utama, orang yang mulia, ta'ayyana maka jelaslah antakuna al-fadilu khabaran bahwasanya nyata al-fadil itu sebagai khabar bukan sebagai sifat. Kenapa? Karena dengan adanya tadi bantuan domir fasl fungsinya untuk apa? Tamyiz untuk membedakan dari sifat ya. untuk membedakan khobar dari sifat bisa dipahami karena sifat termasuk tabi termasuk yang mengikuti liwujudi domiril fasli dikarenakan adanya domir fasl jadi domir fasl ini sebagai penentu ya, untuk menilai yang setelahnya ini sebagai khabar kalau tidak bisa ada kemungkinan yang lain itu tiga faidah domir fasl ini sebagai taukid untuk menguatkan yang kedua untuk hasr pembatasan yaitu penghususan dan yang ketiga untuk fasal itu untuk tamyiz pembeda khobar dengan yang lainnya maka ketika ada domir fasal nyatalah setelahnya adalah khobar bukan tabi' bukan sifat ya, bukan ataf bukan taukid tetapi khobar masih tersisa pembahasan yang terakhir yaitu al-iltifat ya, sebagai pelengkap dari usul tafsir Al-iltifat artinya kalau secara bahasa bermakna berpaling ya. Atau apa? Melirik. Dari suatu titik pandang ke pandangan lain. Itu iltifat. Makanya apa tidak boleh iltifat ke salat tungak tengok ketika salat. Tanya. Tapi di sini maksudnya apa? Yaitu berpindah dari suatu usrub ke usrub lain. Itu pembahasan iltifat. Dan ini pun apa? Dalam Al-Qur'an banyak ayat-ayat yang seperti itu. Yaitu berpindah dari suatu pembahasan ke pembahasan lain. Itu disebut iltifat. Kenapa? Karena tadi berpaling secara bahasa. Berpaling dari sini ke sana. Baik. والله تعالى أعلم بصواب سبحان الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك